Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma baid. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asri Bukung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang ke-42, bab tentang sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di rumah itu lebih utama daripada sholat sunnah di masjid. Meskipun masjid tersebut adalah salah satu dari tiga masjid yang dilipat gandakan ganjaran sholat di dalamnya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Masjidil Aqsa. Dan sholat di rumah itu menghidupkan rumah. Dan jika sholat, eh, jika rumah itu kosong dari sholat, maka dia rumah yang mati. Oleh karena itu dianjurkan bagi seorang muslim, seorang laki-laki muslim, untuk menjadikan sholat sunnahnya di rumahnya. Adapun sholat fardu, maka wajib bagi seorang muslim laki-laki untuk mengerjakannya di masjid bersama jamaah kaum muslimin. Dan di antara manfaat sholat sunnah di rumah, sholat sunnah di rumah itu menggerakkan anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan agar punya minat dan cinta dengan sholat. Manfaat yang lain mengusir setan dari rumah, yang dengan dengan itu maka terwujudlah ketenangan di dalam rumah, kebaikan dan barokah dan buah-buah dan manfaat-manfaat yang lain. Ya, dari Haram ibn Muawiyah dari pamannya Abdullah ibn Sa'ad, ya, aku bertanya pada Rasulullah tentang ani salat tentang salat di baiti di rumahku dan salat di masjid. Kal Nabi mengatakan, Qatara Qat di sini litahqiq meskipun masuk pada fi'il mudhari. Ya. Sebagaimana qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu menengadah ke langit, ya, ke arah langit. Ya, qad jika masuk fil mudhari maka menunjukkan makna uh, terkadang dan tidak menunjukkan makna sungguh e, kecuali di sebagian kalimat. Contoh pengecualiannya kalimat ini. kotar. Kata Nabi, Kotara sungguh engkau lihat ma'akroba betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Maka sungguh aku sholat di rumahku lebih aku sukai daripada sholat di masjid. Kecuali jika sholat tersebut adalah sholat maktubah, sholat yang fardu. Catatan kaki, ada sini juga dilihatkan oleh At-Tirmidhi di jamiknya, Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya. Di sanadnya terdapat Muawiyah ibn Saleh wa sadukun lahu auham dan gurunya Al-Ala ibn Haris dan dia sadukun ikhtalata bercampur hafalannya lakin akan tetapi hadis itu hadis ini sahih karena adanya syahid-syahid yang menguatkannya. itu hadis dari jalur sahabat yang lain yang menguatkannya. Di antaranya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dari Zaid ibn Thabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi menyampaikan, "Salu ayahan nas, wahai manusia, kerjakanlah salat di rumah kalian. Fa in afdala salati salatul mar'i karena salat yang paling utama adalah salatnya seorang laki-laki di rumahnya kecuali salat fardu." Wamaja'a dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadikanlah di rumah kalian sebagian dari salat kalian dan janganlah kalian jadikan rumah itu kuburan seperti kubur. Wafil dan dalam masalah ini tentang masalah salat sunnah di rumah. Di ya, ahadis ukhra terdapat hadis-hadis yang lain di samping yang telah disebutkan. Kembali ke atas, sarah dari Abdul Razak di At-Tirmidzi rahimallahu taala membawakan di bawah judul bab ini cuma sebuah hadis saja dari Abdullah ibn Sa'ad radhiallahu anhu menjelaskan bahasanya salatnya laki-laki di salat sunnah di rumahnya itu yang lebih baik. Hatta sampai-sampai meskipun rumah seorang itu menempel dengan masjid. Eh, dan dia tidak perlu dan karena salat rumahnya nempel dengan masjid maka dia tidak terbebani dan e, susah payah seandainya pergi ke masjid. Meskipun demikian, salat sunnah di rumah lebih baik. Adapun salat maktubah, salat fardu, maka mengerjakannya di masjid itu lebih utama. Bahkan itulah yang wajib atas laki-laki sebagaimana e, berdasarkan dalail kathira banyak dalil dari Quran dan sunnah yang menunjukkan laki-laki wajib salat berjamaah di masjid. Dan kecuali yang lain adalah kecuali sejumlah sholat sunnah yang memang disyariatkan, dituntunkan untuk dikerjakan di masjid semacam sholat gerhana, eh, kemudian sholat tarawih dan yang lain. Kemudian bab yang ke-43 tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dal musannifu penulis kitab Syama'il itu At-Tirmidzi rahimallahu taala membuat judul bab ini libayan untuk menjelaskan puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik puasa yang wajib ataupun puasa yang mustahab atau sunnah. Baik puasa yang berulang ini secara periodik setiap pekan semacam puasa Senin dan Kamis atau berulang secara periodik setiap bulan yaitu puasa tiga hari setiap bulannya atau puasa yang berulang dengan berulangnya tahun di antaranya puasa bulan Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam demikian juga puasa di sebagian hari tertentu yang ini setahun sekali semacam asura dan yang lain ya, puasa atau asawam makna asalnya dalam bahasa Arab adalah al-imsak menahan diri menahan dan hafsun nafsi menahan diri secara syariat dalam menahan diri dari al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Puasa adalah nikmat ya, rasah tarbawiyah, adalah sarana pendidikan iman. Ya, di saat puasa, ahlul iman, orang yang beriman, ya telah kau mendapatkan al-ibar al-azimah, pelajaran yang besar, adurus pelajaran, al-balighah yang berkesan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana kewajiban orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Fawa maka puasa adalah ta'atun jalila, ketaatan yang agung yang akan menanamkan ke dalam hati ya, akan menanamkan ke dalam hati takwa kepada Allah dan akan menghidupkan dalam hati kuat sila hubungan yang kuat dengan Allah azza wajal membangkitkan dalam jiwa al buat menjauh dari hal yang haram menjaga diri dari dosa wawajunnatun dan puasa itu adalah tameng bagi pelakunya dan puasanya seorang mukmin itu ada dua macam yang pertama puasa dari pembatal-pembatal puasa berupa makanan dan minuman serta syahwat kemaluan. Yang ini adalah kewajiban atas ya, hamba di siang hari bulan Ramadan sejak ter terbit fajar sampai tenggelam matahari setiap hari-hari di bulan Ramadan. Dan puasa ini adalah puasa yang ada batas waktunya yaitu selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa yang tidak punya batas waktu. Itulah saumun anil haram wal azam. Berpuasa dari hal yang haram dan dosa. Yang ini adalah puasa sepanjang hayat. Ini adalah puasa yang wajib sepanjang hayat hatal mamat sampai mati baru berakhir. Dan ini adalah kewajiban di sepanjang waktu. Walihada oleh karena itu maka setiap jarihah setiap anggota badan seorang hamba memiliki kewajiban puasa. Maka telinga punya kewajiban puasa berupa e, ditahan dari mendengarkan setiap yang haram. Lidah punya kewajiban puasa itu menjauh dari dosa. Berupa bohong, menggunjing, namimah, mengolok-olok, dan yang lain Pakis dan kiaskan dengan hal ini uh, anggota badan yang lain. Dari Abdullah bin Syaqiq, aku bertanya pada Aisyah tentang puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalat Aisyah mengatakan, karena yasumu, maka terkadang Nabi puasa sampai-sampai kami katakan, kot soma, sungguh Nabi puasa setiap hari. Wa yuftir di waktu yang lain Nabi tidak puasa hatta nakula sampai-sampai kami katakan qad aftara sungguh Nabi tidak puasa setiap hari. Qalat Aisyah mengatakan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berpuasa satu bulan penuh sejak tiba di Madinah kecuali bulan Ramadan. Hadis ini juga dihatkan oleh Muslim. Karena ya sumu hatta nakula soma artinya Nabi terus menerus berpuasa di sejumlah hari sampai-sampai yaku hatta yaku hatta yakula ba'duna li ba'din sebagian kami ngobrol dengan yang lain atau kami batin di dalam hati kami wanakul dan kami katakan mada berlalu wastamarra dan Nabi terus menerus berpuasa. Dan terkadang Nabi tidak puasa sampai kami katakan, sungguh Nabi tidak puasa selama hari-hari ini. Artinya Yastamiru terus menerus selama beberapa hari tidak puasa sampai kami katakan eh, Safa Yamda eh, akan teruslah berlalu muftiran Nabi dalam keadaan tidak berpuasa. Kemudian Aisyah mengatakan Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa satu bulan penuh sejak tiba di kota Madinah kecuali Ramadan. Lama asyarat tatkala Aisyah telah menyebutkan di awal hadis banyaknya puasa Nabi di satu waktu, maka di kalimat ini Aisyah mengingatkan bahasanya ma'a meskipun kasratus yamihi Nabi banyak berpuasa di sebagian bulan semacam Muharram atau Sya'ban Nah, namun Nabi tidak pernah puasa satu bulan penuh utuh kecuali Ramadan. Sejak Nabi tiba di Madinah, Aisyah menyebutkan secara khusus waktu ini yaitu tiba di Madinah karena itulah waktu kasurat fi al-ahkam mulai banyak hukum-hukum watataba'at dan berturut-turut datang berbagai macam aturan Ya, bukannya Nabi pernah puasa utuh satu bulan selain Ramadan e, di Mekah. Ya, bukan demikian makna hadis ini. Maka penyebutan sejak Nabi tiba di Madinah itu untuk menegaskan e, kenapa disebut Madinah sejak tiba Nabi di Madinah karena di Madinah lah baru ada puasa dan yang lain. Bukan maknanya Eh, Nabi pernah sebulan utuh puasa sunnah saat di Mekah. Bukan demikian. Men, namun disebutlah Madinah karena di Madinahlah mulai banyak hukum tabaat dan e, berturut-turut datang hukum silih berganti ini hukum ini kemudian puasa kemudian zakat dan seterusnya. Dan termasuk hukum yang datang setelah Nabi di Madinah adalah puasa. Dari Humaid dari Anas bin Malik, Anas ditanya tentang puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakal maka Anas mengatakan, karena Yasumu minasahari di satu bulan Nabi puasa banyak-banyak puasa sunnah hatta nara sampai-sampai kami berpandangan Nabi tidak menginginkan untuk batal satupun di bulan itu. Wa yuftiru minhu namun di bulan yang lain Nabi setiap hari tidak puasa. Hatta nara sampai kami berpandangan eh, Allah yurita ayasuma minhu syai'a. Nabi tidak ingin berpuasa sehari pun di bulan ini. Wa kunta dan tidaklah engkau ya, Wa kunta la tasya'u tidaklah engkau menginginkan melihat Nabi di satu malam dalam keadaan sholat malam kecuali engkau melihatnya. Dan tidaklah engkau menginginkan untuk melihat Nabi dalam keadaan tidur, kecuali engkau juga akan melihatnya. Jadi ini juga dihatkan oleh Al-Bukhari. Penjelasannya inilah iktidal, inilah sikap proporsional, watawasul dan pertengahan. Maka tidak puasa terus menerus, tidak pula tidak puasa terus menerus. Namun di satu bulan itu ada puasa dan ada tidak puasa. Yabda'u asyara terkadang di satu bulan Nabi memulai bulan tersebut dengan puasa. Memulai bulan tersebut dengan berpuasa. Yastamir bila terus menerus puasa setiap hari. Sampai-sampai para sahabat mengira bahasanya Nabi akan menyempurnakan bulan tersebut seluruhnya dalam keadaan puasa. Di bulan berikutnya Nabi tidak puasa. Terkadang Nabi tidak berpuasa dan terus-menerus tidak berpuasa sejak awal bulan sampai-sampai sahabat mengira bahwa Nabi terus-menerus tidak berpuasa sampai sempurnanya bulan. Ya, kemudian wa kunta la tasya'u antarahu min al-laili musalliyan ila ra'aitahu dan seterusnya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mu'tadilah proporsional dalam malamnya. Beliau berikan memberikan untuk tidur jatahnya dan sholat jatahnya, maka tidak ada yang overdosis dan tidak ada yang kurang dosis. Tidak ada ifrat, tidak ada berlebihan, dan tidak ada yang kurang. Dan di sini e, di antara yang menarik di hadis ini, Anas radhiallahu anhu ditanya tentang puasanya Nabi saja. Dan beliau memberikan jawaban kepada penanya apa yang ditanyakan dan ditambahi dengan masalah salat malam. Li ilmihi karena Anas mengetahui kalau dia membutuhkannya. Maka ini adalah bagian dari dermawan dalam memberikan ilmu. Ya, penjelasan yang lain untuk hadis ini ya, tentang kalimat tidaklah engkau menginginkan melihat Nabi salat di satu waktu, satu malam kecil engkau melihatnya dan seterusnya. Maka makna kalimat ini artinya Nabi tidak menentukan bagian malam tertentu untuk sholat malam dan bagian yang lain untuk tidur. Namun waktu sholatnya Nabi di sebagian malam itu waktu tidurnya di malam yang lain. Dan sebaliknya. Maka beliau tidak menetapkan untuk sholat tahajud beliau waktu tertentu. Waktu tertentu. Namun bihasa bimata yasarallahu minal qiyam namun ya, Nabi sholat sesuai dengan bangun yang memungkinkan untuk beliau lakukan. Ya. Dan Anda tidak perlu membingungkan hadis ini manakala dibandingkan dengan perkataan Aisyah yang lain bahasanya Nabi jika melakukan sholat maka beliau merutinkan enggak? Atau perkataan Aisyah yang mengatakan bahasanya amalnya Nabi itu rutin. Karena beda-bedanya waktu tahajud beliau, kadang di awal malam, kadang di akhir malam, itu tidak bertentangan dengan kalimat merutinkan amal. Hmm. Karena sholat fardu yang terkadang dikerjakan di awal waktu, terkadang di akhir waktu, eh, maka orangnya ya, sah disebut orang yang rutin sholat fardu. Demikian penjelasan Ali Al-Qari. Iya. Maka kalimat yang namanya merutinkan sholat malam misalnya itu bukan berarti mesti sholat malam tersebut di satu waktu tertentu jam 3 terus tidak mesti demikian. Maka namun tetap dikatakan merutinkan sholat malam meskipun waktunya ganti-ganti. Sekarang jam 3 besok, jam 2 besok, kemudian jam 1 besok, jam 9 besok lagi, jam setengah 4 dan seterusnya maka orang yang eh, selalu sholat malam di waktu malamnya kita katakan dia adalah orang yang merutinkan sholat malam meskipun waktunya ganti-ganti. Demikian yang Nabi lakukan berdasarkan hadis ini. Yang di antara hikmahnya yang dijelaskan oleh sebagian pensarah di antara hikmahnya adalah karena jika uh, waktu itu tetap, waktu ibadah itu tetap, maka akan hilang kesusahan mujahadah. Di, karena akan jadi di, satu hal yang otomatis. Namun ketika waktunya itu ganti-ganti, waktunya ganti-ganti, maka selalu ada ibadah berupa perjuangan. Selalu akan ada ibadah berupa perjuangan. Lain hanya kalau orang yang sudah memaketkan diri meskipun ini boleh salat malam selalu jam 3 dini hari. Sudah nanti akan jadi gerak nah, maka bangun jam 3 jadi satu hal yang ringan. Kenapa? Karena sudah ye, sudah terbiasa. Lain hanya jika ye, waktu salat malam itu tidak tidak eh, stabil, tidak konstan di jam tertentu, kadang jam 3, kadang bangunnya kadang jam 3, kadang bangun jam 2, kadang jam 1, kadang jam 12, kadang sholat malamnya jam 10 dan seterusnya. Maka setiap kali mau uh, mau beribadah ada perjuangan. Ada perjuangan. Kenyamanan karena konstan di waktu tertentu tidak ada. Itu Eh, dan Nabi menginginkan untuk dapat pahala yang maksimal, ini pahala yang maksimal, pahala ya, pahala amal dan pahala perjuangan untuk bisa melakukan amal tersebut. Satu hal yang tidak maksimal didapatkan kalau dibakukan di waktu tertentu sehingga ringan, enteng, bahkan jadi gerak otomatis di waktu tertentu yang telah dibiasakan. Dan kemudian hadis selanjutnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, karena Nabi Yasumu satu bulan, terkadang Nabi itu berpuasa sampai-sampai kami katakan. Boleh jadi di dalam hati atau kami katakan dalam artian diobrol menjadi obrolan para sahabat. Nabi tidak ingin untuk tidak puasa bulan ini. Di bulan yang lain, Nabi sejak awal bulan tidak puasa. Hatta nakul sampai kami para sahabat mengatakan Nabi tidak minat untuk puasa di bulan ini. Padahal tetap puasa. Namun tetap ada puasa. Ya, wa masoma sarun kamilan dan Nabi tidak pernah puasa satu bulan utuh sejak tiba di Madinah kecuali Ramadan. Hadis Ibn Abbas ini, eh, catatan kaki ini diatkan Bukhari dan Muslim. Hadis Ibn Abbas ini semakna dengan hadis Aisyah dan Anas. Dari Abi Salamah, dari Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan, aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa dua bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Abu Isa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi mengatakan hada isnadun sahihun ini sanad yang sahih. Wa hakadha dan demikianlah yang dikatakan di sanad ini dari Abu Salamah dari Ummu Salamah. Wa hadal hadis dan yang mengatakan hadis ini adalah ghairu wahidin sejumlah perawi semuanya berujung pada Abu Salamah dari Aisyah dari Nabi. Wa yuhtamal dan dimungkinkan bahasanya Abu Salamah di sini adalah Abu Salamah ibn Abdurrahman. Qatraw al-hadis dan dia meriatkan hadis dari Aisyah dan Ummi Salamah dua-duanya. Ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasannya. Fihi isi hadis ini bahasanya Aisyah Radul Anda tidak pernah melihat Nabi puasa dua bulan berturut-turut kecuali Syakban dan Ramadan. Adapun Nabi berpuasa di bulan Ramadan secara utuh, maka ini satu hal yang jelas. Ini satu hal yang jelas. Adapun Syakban, maka yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berpuasa pada mayoritas bulan Syakban, tidak seluruh bulan Syakban. Dan telah lewat hadis dari Aisyah dan Ibnu Abbas Bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah puasa utuh satu bulan sejak tiba di Madinah kecuali Ramadan saja. Oleh karena itu, yuhmal kita tafsiri perkataan Ummu Salama berpuasa dua bulan berturut-turut artinya untuk Sya'ban adalah ghalibu Sya'ban. Mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban. Ditambah kalau Ramadan maka kamil utuh Ramadan. Dan akan datang hadis yang lebih memperjelas di hadis setelahnya. Dari Abu Salamah dari Aisyah, Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya semua berpuasa di satu bulan yang lebih banyak daripada puasa beliau ikhlas karena Allah di bulan Sya'ban. Karena ya semua Sya'ban ila qalila. Maka Nabi berpuasa setiap hari di bulan Sya'ban illa qalila kecuali beberapa hari saja Nabi tidak puasa. Balkan yasumuhu kullahu. Bahkan Nabi berpuasa di sepanjang di semua hari-hari bulan Syaban. Di sini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Musannif itu at tirmidhi rahimahullah taala bahkan hadis ini dijamiknya dijamik Tirmidhi kemudian berkomentar. Ruwiyah dilihatkan dari Abdullah bin Mubarak bahasanya beliau berkomentar tentang hadis ini. Kal Abdullah bin Mubarak mengatakan Wajah izin fi kalamil Arabi. Satu hal yang boleh dalam bahasanya orang Arab. Jika seorang itu berpuasa di mayoritas hari dari satu bulan, boleh dikomentari dengan kalimat Soma asyahra kullahu. Dia puasa di seluruh bulan itu. Contoh yang lain, boleh ada kalimat Koma fulanun laylahu ajma' ya, si fulan itu sholat malam sepanjang malam. Wala'allahu padahal fulan itu ta'asya makan ya, ada kegiatan makan malam di waktu malam wastakhala dan sibuk dengan sebagian urusan. Ya, artinya sholatnya itu cuma mu'dhamul atau ghalibul lail. Meskipun sholatnya cuma ghalibul lail, boleh dikomentari dengan kalimat koma fulanun lailahu ajma'. Maka ee, ya, demikian perkataan ya, Ibnu Mubarak. Karena nampaknya Ibnu Mubarak berpandangan bahasanya dua hadis dalam masalah ini itu selaras. Hadis yang mengatakan Nabi itu berpuasa karena yasumuhu kullahu itu tidaklah bertentangan dengan hadis yang menegaskan bahasanya Nabi hanya eh, berpuasa di mayoritas malam, di mayoritas hari-hari Syaban. Itu tidak bertentangan. Komprominya gimana? ya Yakulu seakan-akan Ibnu Barak mengatakan nama makna hadal hadis eh, bahasanya makna hadis ini yaitu karena ya sumu kullahu maknanya karena yasumu aktsar syahri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa di mayoritas hari-hari bulan Syaban. Dan ini dipertegas dengan redaksi hadis ini dalam berat Muslim dalam sahihnya. Karena di sini diatkan oleh Muslim dari Aisyah. radhial Anha Aisyah mengatakan, Karena yasumu sya'bana kullahu. Nabi puasa sya'ban seluruhnya. Ya, kemudian kan yasumu sya'bana ila qalila. Nabi berpuasa di hari-hari Sa'ban, semua hari-hari Sa'ban kecuali beberapa hari saja. Maka lihat Aisyah menyampaikan kalimat pengecualian dengan mengatakan ila qalila setelah kalimat kana yasumu sya'bana kullahu. Nabi berpuasa setiap hari di bulan Sya'ban. Walihada oleh karena itu Nawawi mengatakan di komentarnya untuk hadis ini Asani tafsirun lil awal. Bahasanya kalimat yang kedua itu penjelas kalimat pertama. Karena sumu sya'bana ila qalila itu penjelas untuk kalimat karena sumu sya'bana kullahu. Artinya perkataan ila qalila adalah tafsir untuk sumu syahra kullahu berpuasa eh, sepanjang bulan. Kemudian dari Zir ibn Hubeish, dari Abdullah, itu Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di awal setiap bulan. Min hurrati kulli syahrin di awal setiap bulan selama tiga hari. Wa qallama kana yuftiru dan jarang-jarang sekali Nabi yuftir tidak berpuasa pada hari Jumu'ah. Catatan kaki empat. E, di sini juga dilihatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Penjelasannya. Dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berpuasa tiga hari setiap bulan. Karena hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi merutinkan puasa tiga hari setiap bulan. Wafihat siam dan tentang puasa tiga hari setiap bulan terdapat keutamaan yang besar. Terdapat dalam musnad Imam Ahmad dan yang lain dari Abu Hurairah Ratul Anusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan puasa pada ini, pada bulan Sabar dan Syahrul Sabar adalah nama lain untuk Syahrul Ramadan. Ditambah puasa tiga hari setiap bulannya adalah puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena amal kebajikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipatnya. Maka di sini menunjukkan di Imam Ahmad ini dalil bahasanya uh, eh, gelaran untuk Ramadan salah satu adalah samu syahru as-sabr. Nah puasa tiga hari setiap bulannya ini jika anda mau bisa anda kerjakan di awal bulan sebagai di hadis ini tengah bulan juga boleh akhir bulan juga boleh mujtami'atan kemudian kumpul boleh Bercerai-berai juga boleh. Berpisah-pisah juga boleh. Artinya ada satu hari di awal bulan, satu hari tengah bulan, satu hari di akhir bulan boleh. Dan langsung ngegrup tiga hari di awal bulan, atau tiga hari di tengah bulan, atau tiga hari di akhir bulan juga boleh. Dalam Sahih Muslim dari Mu'adzah al-Adawiyah, beliau bertanya kepada Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merutinkan puasa tiga hari setiap bulannya? Apakah Nabi merutinkan puasa tiga hari setiap bulannya? Kata Aisyah, naam. Iya, Nabi rutin puasa tiga hari setiap bulan. Kemudian Mu'adha bertanya, min ayi ayyami ya yasumu. Di bagian mana dari bulan yang biasa Nabi pakai untuk puasa tiga hari? Apakah awal bulan, tengah bulan, ataukah akhir bulan? Maka jawaban Aisyah, lam yakun yubali min ayyi ayami syahri yasumu. Nabi tidak peduli. Ya, Nabi tidak peduli di bagian dari di bagian bulan yang mana Nabi puasa. Artinya kadang awal puasa, awal bulan, kadang tengah bulan, kadang akhir bulan. Demikian dalam hadis syarat Muslim. Maka di hadis ini disampaikan kalau Nabi berpuasa di awal tiap bulan selama tiga hari. Min hurratin ay min bidayatihi. Awal bulan. Ya, namun kalimat ini yuhmal kita maknai berlaku untuk sebagian bulan bukan sepanjang bukan setiap bulan berdasarkan tadi perkataan Aisyah dalam Sahih Muslim. Wakal lama dan jarang-jarang Nabi tidak berpuasa pada hari Jumat. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering puasa pada hari Jumat. Namun ingat, laisa makna hada bukanlah makna ini adalah menyendirikan puasa pada hari Jumat. Berdasarkan hadis Said Bukhari dan yang lain dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah salah satu kalian puasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Ya, maka berdasarkan hadis ini di antara puasa, puasa kebiasaan Nabi adalah puasa tiga hari setiap bulan. Wasaya tidak akan datang hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian yaitu maksudnya merutinkan puasa pada hari Senin dan Kamis. Maka Nabi rutin puasa tiga hari setiap bulan. Demikian juga Nabi merutinkan puasa ya, Senin dan Kamis. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya Wassalamualaikum sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.